Di antara ciri khas terjemahan UI adalah bahwa bahasa Arab yang tentu mengandung kesusastraan Arab, balaghah, kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. wabarakatuh. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Makiyatun te surat Zumar iku bangsa diturunan yang Mekah. Illa kulia ya ibadiyal asrofu ala ansim wa ayat kulia ya ibadiyal asrofu ala ansim Al ayat. Madaniyatun utawi kulia ya ibadiyal asrofu diturunan bongso ning Madinah Waya ya surat Zumar Yukum 55 wa sabna lan 57 ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim Tanzilun minallahil aziz Tanzilul kitab minallahil azizil hakim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin Ala lillahi dinul khalis Walladzina takhudu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yukarribuna ila Allahi zulfa Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Tanzilul kitab utawi turune kitab rupane Quran. Muktada. utawi dawuh tanzilul kitab dadi muktada. Iku minallahi sangking Allah. Eh, wote lafat Allah khobaruhu dadi khobare muktada. Sifatnya Allah al-azizi kang menangan fi mulkihi dan kerajaannya Allah al-hakimi kang bijak fi sunnihi ing dalam tindak lampai Allah. Inna saat temen ingsun anzalna nurono ingsun ilai kamar ing sira ya Muhammad wa Muhammad ingsun nurono alkitab ing kitab. Oleh ku nurono bil haqi kelan hak. Manane haqi ku ngendikan sesuai fakta iku hak. Muta'alliqun tidak bil haqu ta'alluq bi anzala kelan anzala. Fa'bud mongko nyembah sira Allah ing Allah. Nyembah maknane makrifat teng Allah utawi nyembah Allah. Oleh nyembah mukhlison hale wong sing murnekno lahu maring Allah ke murnekno adina ing agama atau ing tatanan. Mbok murnekno minas syirki saking unsur syirik. Meniku, Ae muwahidan tegese zat sing ngijekno, sing mensuwijikan muwahidan tegese wong sing nyuwajekno utawa sing bertauhid lahu maring Allah ala ilingo lillahi ku tetap kagungane Allah adine te agama al khalis kang murni la yastahiquhu kang orang nghakihu ing al khalis sapa ghairuhu liyane Allah mbon titik Waladina te wong akeh itakhudu kang alap sapa ladina min duni sanging seliyane Allah. Misale al asnami ngalap ing berhala. Dialap diambil aulia ing pira-pira dadi kekasih utawa dadi pilihan-pilihan pemimpin atau pilihan-pilihan -pilihan, ya. Eh, kedekatan wahum utawi alladzina kufaru makata wong kafir-kafir Mekah zaman iku Kalu ku padha ngucap sapa alladzina takhadhu min duni ngucape mana butuhum illa liqarribuna ila wahi sulfa mana butuh ora nyembah ingsun hum ing para berhala illa liqarribu kecuali ento marekno apa para berhala na ing kita ila wahi maring Allah zulfa klan warak tenan eh kurba tegese klan warak tenan masdarun lafadz zulfa iku masdar bi makna takriban gue makna ini lafadz takriban eh, inna wuha saat temennya Allah yahkumu ge keputusan inna wuha saat temennya Allah iku yahkumu ge keputusan sapa Allah hum antarane wong kafir wa bina muslimin gaya keputusan fima yang dalam perkara hum kang utai wong akeh fi ing dalam wayu yahtalifuna iku saling pertentangan Sopo wong akeh. Min abridini saking urusan agama fa yudkhilu mongko nglebokno sapa wa taala al mukminina ing pira-pira mukmin dilebokno al jannata ing swarga wal kafirin lan nglebokno ing pira-pira wong kafir dilebokno annara ing neraka Inna wa satamna wa ta'ala iku la yahdi ora nunjukna sapa Allah man ing wong wa kang temanu kadibun pendusta. Pendusta fi nisbatil waladi ing dalam nisbatno anak ilahi maring Allah. Kafarun tur wong akeh kafire bi ibadati lan nyembah man wa ing liyane Allah. Lau aroda mau mengersano sop Allah Allah ya takhidan to ngalap sop Allah waladan ing anak. Kama kalu kau oleh ngucap sop kufar ittakhuda. Ngalap sop ar-Rahmanu Allah sing Rahman waladan ing anak. Lastofa tine milih sop Allah taala mimma sanging apa wae ya khluku kang gawe sop Allah ing ma ma ing apa wae ya sawu kang ngersano sop Allah ing ma. Watakhodahu lan ngalap sop hu ing ma ya sa waladan ing anak. Ghairoman saliyane wong kalu kang ngucap sop wong kafir al malaikatu tua. Utai malaikat itu misalnya dianggap banatullah wa uzair itu ibnu wah wal masih ibnu wah. Subhanahu klan mau suci tenan tanzian klan bersinar lagu maring Allah nitikhadil dilwalati sangke ngalap anak. Wa ta wa al wahidu wa ta Allahu Allahu Allah al wahidu kang ijen al koharu kang uh, akeh maksane li maring makhluk ya Allah. Khalaqa gawe sapa wa ta'ala samawati ing pira-pira langit walardolan lan bumi oleh gawe bil klan hak muta'alikun ta iki ku dawuh ta'aluk bi khalaqa lan khalaqa yukawiru nglebono sapa wa ta'ala itu khilu tegese nglebono sapa wa alaila ing wektu bengi dilebono alam nahari ing atase rino mulane faizi itu mongko tambah apa nahar wa yukawiru lan nglebono sapa wa annahara ing rino yukhilu tegese nglebono sapa ing nahar ala laili ing atase bengi faizi itu mongko tambah apa lail wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asamsa ing srengenge wal qamar lan rembulan Kulun te saben-saben suci ku ya kulon kulo mako apa kulun fi hi ing dalam cokro awalane kulin garis orbit lo falak. Li ajalin ke tempo musamar kang den tentokno. Yaiku liyaumil kiamah nggih. Maring dina kiamat. Ala ilinga huwa ta wa ala zizat sing menangan al putih sing kang menangan ala amrihi ing atase urusane Allah. Al muntakimi kang nyekso min adaihi sang pira-pira musuhe Allah. Al Ghaffar kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Terus kola kokum min nafsi wahidah. Mun sampean mana anut kula men. Kola kok gawe sapa taala kuming sira kabeh min nafsin saking jiwa utawa saking materi wahidatin kang siji adam tegese adam. Suma ja'ala mengkono gawe sapa wa ta'ala min saking nafsin wahidah gawe zaujaing pasangane adam. Hawa se Hawa. Wa anzalalan nurono sapa wa ta'ala lakum krana sira kabeh minal anami saing pira-pira kewan rupane al ibili tegese unta wal bakori lan sapi wal ghanami lan wedhus wadoni nilan domba wal maisi lan wedhus ini lho wedhus kacang nggih kono wedhus napa Jawa niku lho jenenge bahasa Arabe napa mais wedhus apa cara kene Ya wedhus kacang nah. Mosok mergo wangane nyolong kacang kene. Ora rasa ya wae piye gunane. Mulane wong di wedhus iku kudu zakat. Mergo sering mangan kacangnya wong no soangel semua golek barang halal zaman akhir oh, angel pemenang pitik ane mangan jagung wong angel angel zaman akhir golek halal tuh angel pemenang gue sangger urip ngono sama niata aswat ono walu piro-piro pasangan Mingkul ini saben-saben suci zaujani te pasangan loro Zakar untuk selanang kok unsalan wedok kama bayana kaya oleh jelas sapa wa fi suratil anam yang dalam surat anam ya hukum gawe sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh fi butuni ummahatikum ing dalam wetenge mbok sira kabeh khalqan ing siji penciptaan min bati khalqin sause penciptaan sing liya misale nutufan pertama rupa mani summa alakon mongko nuli rupa segumpal darah summa nutufan terus summa alakon nggih summa butuhon mongko nuli segumpal daging fi zulmatin dalam pira-pira petengan salasin kang telu ya utawi zulmatin salas iku zulmatul batni petenge jero weteng iku wis peteng wa zulmatul rahimi petenge ning rahim wa zulmatul masyimah lan petenge ne rahim cara Jawa nani telanaan telanaan niku sing nggawa napa sperma dadi wong wis pokoke bangsa ngene iku Zalikum tawi mengkono-mengkono zat sing iso nglakoni iku kabeh gawe iku kabeh iku Allah Allah Rabbukum yang pangeran sira kabeh lahu kang tetep kedue Allah al mulku te kerajaan la ilaha ora ana pangeran kang hak mujud ilahu kecuali Allah fa anna tusrafun mongko hale kaya apa den enggokno sira kabeh ibadati sange nyembah ning Allah ila ibadati wirihi mari nyembah liyane Allah mun kula terang nggih niki masalah surat Zumar nggih Zumar itu maknanya kelompok napa kelompok. Jadi nanti orang masuk surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga no? berkelompok tadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa sumara terus wasiqal ladzina kafaru napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa sumara sama-sama kita ini kelompok Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya yaitu rapati wedi mereka bareng-bareng. Nah sisi negatifnya itu berkategori, no? berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita nih dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman atau wong kafir? Wong iman. Kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasek, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, ada ya, semacam-macam ya, umat Islam atau Islam singkumat, Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampai harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran manad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu kemudian tak panggil pemimpinnya nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imamul madhab imam dia yang diikuti dalam apa bermadhab karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya jadi kemana masyur guru yang ke bisri apa bah mesin enak ditakoi pangeran rombongan eh, Nah, takoi ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Basim Asari itu. Itu kalau nalkin mayit, mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk apa mulang wis pokoke nek ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nek ditakoki pangeran. <laughs> itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya gue kan nak mati tapi aja mati sik kan gue. Yo teng kreting nak ditakoki mending ngenteni Gus ketua nih Dan dengan aku mati takoi pangeran yang mending ini ketuaku. Misalnya Mbah Mun, Mbah Mun ngenteni nih sampai dok kancing Nabi. Pas dok Kanjeng Nabi mungkar nangkir serawani ya, Jadi ya jadi itu tak warai ya jadi nah tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka <laughs> dijiotosi karena dianggap itu. Aku nah, pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Ter, itu ada kiai ditanya, marobuga itu jawabnya lucu sing mulang tauhid ning donya iku aku. Ki ora tau mulang malah takok maksudnya. <laughs> saya ini guru tauhid apa? Nah aku itu semucal lagi datul awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Lakoni yang nyarai Mbah Mundun. Jadi nanti puasa nanti saya. Karena untuk uh, tadi untuk jawab malaikat. Guru tauhid sih tak kok imar ngawur <laughs> supaya uh, punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid sih apa? Imar Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab Ali sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat keramat itu di bawah mukjizat kalau mukjizat milik nabi kalau keramat milik para wah contoh paling gampang itu Maryam Maryam itu nggak mungkin nabi karena syaratnya nabi harus lelah lagi tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam anna lagi hada kolat huwa min intilah karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa nabi karena beliau perempuan semua nabi adalah laki-laki sama ndak usah protes secara gender kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi ya malah ribet pas ngaji suwi gue kayak delok raine apa ngaji kan udah ya, jelas karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik nggak boleh nabi jelek itu nggak boleh semua nabi kalau cowok ya ganteng andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik wah itu papa terus piye nak ngaji terus nanti bojo ya. sing wedok lurah sing lanang kan pak lurah sing wedok nabi sing lanang panjang lah itu bisa itu saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika namanya Imam Amudi Imam Amudi itu pakar matematika saya memang suka termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak dia penulis matematika mirip aljabar lah dulu diantara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa aljabar angka nol itu ya angka nol dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nagir Mungkar Nagir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil ini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu enggak karena enggak pernah enggak pernah ngajar tasawuf enggak pernah torekoan enggak tahu mujahadan gitu. semuanya dia itu kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya <laughs> <laughs> kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantas <laughs> Muridnya itu kaya ora Oh Mosok guru tafsir. Oh. Ya nak ya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya tuh. Kalau sama-sama mungkin yang mlebu juga mungkin ngapain milih mungkin yang rokok orang penggawean tapi tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah ben rokok ya ora pantes kok terus cilik ati ya, gitu. tapi lu ora pantes iku gurune ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini saya ulang lagi Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat karena malaikat itu ada normalnya ya Masyur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak bangkune kira iman wong ning ngarepku roh kekuatanku roh aras roh kursi roh alam malakut alam jabarut lalu siapa ya para nabi ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya tapi yaitu orang-orang yang nggak jelas kayak sampean ini orang-orang yang nggak jelas tapi iman sama saya padahal ya nggak ngerti saya Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka ya orang. Tapi wedine neraka yo nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. <laughs> Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Ung penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu nggak digaji, terus nggak PNS, nggak ya guru-guru saja, ikhlas. Ya. Karena nggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan nggak nggak ingin kamu miskin terus mulang karena. <laughs> Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru orang ridho nak umatnya gaji Nabi bodoh. Kayak kula nih guru tenan, orang ridho nak umatnya Nabi bodoh. Nah gue kan nggak mulang ke ora ridho, nak gue miskin. <laughs> Akhirnya gue lihat sing gaji, nak gajine kurang ya pindah pokoknya. gue orang guru Ya Iku pekerja napa? Tapi yo apik lah dibang nyolong. ya tapi ya enggak enggak kelasnya guru maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru jadi gaji maupun tidak gaji itu kalau itu profesi apa tapi ya baik Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid, wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Kohar, zat satu. Jadi Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat berdua semua, karena asing kan. <laughs> matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat wahi para malaikat nisbatul nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kanis batis naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun kowe nak gawe angka mesti siji loro satu dulu setelah satu ada dua, ada tiga, ada empat sampai lima. Jadi fanis batul khomsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awis salah ilal wahid kulun ala hadin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono limo yoko ya papat papat ko telu telu ko loro loro ko siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetep farul wahid cabang dari angka satu Oh malaikat ora ono sujud kabeh, pinter tenan gue. Terus awas weneng, jadi yo jadi ulama ulamaku jadi mat, matematika gue jadi tahu tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marob buka. <laughs> Ya, Oleh aku direncana mau cewek usul fikih karangan Imam Amudi. Tanggung ngelawan malaikat mau sing nglawan malaikat. <laughs> Nah nganti ditakoki, hmm aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS, MGS madrasah sarang, ya, madrasah babai lelukman. bang anggaran bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, sekali gak ahli swarga. <laughs> mereka tauhid tem jeb jeblok. Tapi angger sing itu untuk pitu walu senajan to limo pasabo tasawuf papat itu oh, ahli swarga. <laughs> Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Ya. Jadi jari malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kalau tauhidnya papat, ngerokok, Mereka kita jeblok merah. jadi nak kita walu, swargo. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyur itu Nabi ngendikan saya rindu, saya rindu pada ikhwani, ikhwani itu teman Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwana kaya Rasulullah. Bukankah kita kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi. Kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Lalu itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang nggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kue wajar iman. Memang saya, kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatus ini ilal wahid wasala sawal khomsa semuanya sama. Farul wahid. Fal wahid wal aslu wal wirul wahid farul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungok noyus. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wes. Akhirnya malaikat ya seongko cek miliatan wes ah, makhluk cek jumlahnya miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul apa isnen sampai salasah kabeh itu neng nisbatin neng siji itu apa cabangnya maksudnya itu asal usulnya tetap suci. melane banyak ulama anak gawe buh guyonan buh tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artinya ya coba imani tapi ya kudu mbok imani iku nak darani Quran dikumpul ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpul ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe nggawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik misalnya kayak gambar gambar apa lah gambar pesawat ceblok cek buta cek gambar rugen keriting misalnya tetap dimulai dari titik nah titik ini disebut nuktotil wujud apa nuktotil wujud maka ba itu disingkat oleh ulama bi kata ulama bi karena makana babi yaku numa yakun jadi bi sebab ingsun karena makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi yang wujud ya wujud wabi yakunumayakun numa yakun Sesu dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuklototil wujud awal daripada wujud tentu maksudnya adalah Allah subhanahu ta'ala Allah ini nuklototil wujud Nah kenapa kita butuh angka satu bukan angka nol? Karena nol itu di matematika itu adamiah sesuatu yang nggak ada kalau di depan. Kalau di belakang nggak apa-apa dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya nol itu nggak boleh mendahului satu Artinya gini, alam ini kadung maujud Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh nol Mesti diciptakan satu atau yang wujud karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka dua tiga seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekarang itu sawang ngedikan. wong ini kok takoi marobuka, buka malah kayak diterang malah pusing kira-kira kan gitu nah umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika terutama ulama-ulamanya karena mewarisi dari para Nabi Lalu kalau nunggu suwon, pokoknya kalau suwon jenengan nak mati, pokoknya latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati, ini pun benar. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung paru-paru dan sebagainya kalau kita pengguna iya kalau tahu dengan makna tahu iya tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan kadang kita sok tahu wah sistem jantung gini-gini maka kalau rusak bisa diring gini-gini tapi lagi-lagi pertanyaannya sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan setelah ada kita sebetulnya hanya menyaksikan Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita. Ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Yaitu disebut iman. Iman itu satu apa ya perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan apa ya tadi ya, kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena apa ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpi, berpikir baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling guru madafis samawati wal arut. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha Baru bakas istighfar wastafir ditampika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya ben benar. Tapi kalau kamu tauhidnya agak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini astagfirullah saya minta ampun ya Allah terus di hatinya Allah itu tenang tak fiktif tuh kan kacau Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia dunia terus beliau jawab ya malaikat Allah nisbatusna ini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada jadi kulun nisbatnya ilal wahid Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid fal wahid wal aslu yang pokok adalah satu yang lainnya itu akhirnya malaikat yo yo sungguh yo mantuk-mantuk sisis daripada kon belajar meneh satu satu sisis wes swarga swarga ribet ya apa aku lan termasuk ulama sing bejo kula seneng tak seneng matematika dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabet. Kulo niku ora seneng, tapi saya betul loh, saya ini mboten soal nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas sampai matematika kula. Gue praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ini apa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi, ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya bi, rubul usur seperempat dari seper 10. Jadi misalnya satu juta diusurkan dulu berarti seratus setelah 100 dibagi 4 namanya berapa 25 berarti rubul usur seperempat dari seper 10 jadi di seper 10 dulu dari 1 juta berarti berapa 100 bareng 100 seperempatnya berarti 2 25 nanti kalau 10 ya gitu usurnya 10 berapa 1 ya unsurnya 10 berapa 1 ya terus rubuknya dari 1 itu berarti propa Nah, terus uang Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur bin nisul usur. Kalau kamu bilang kan seper 20 sama seper 10. Ya zakatnya zuro itu kan bisa seper 10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa seper 20 berarti berapa? 5 pintal kalau orang Arab nggak bilangnya usur berarti per seratus sepuluh berarti namanya apa? Usur. Atau nisful usur berarti berapa? lima karena usur itu sepuluh berarti kalau nisful usur lima Lah lima dalam matematika modern disebut seper dua puluh yang sepuluh dianggap seper sepuluh kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur jadi misalnya satu juta usurnya berapa seratus separuhnya usur 50 berarti menurut sampean 50 dapat seper 20 yang 100 seper 10 tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab itu, jadi itu susu bagus karena terus dibikin apa bertahap lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan misalnya gini, rumah kowe ben matematika, Sobat ini gue tes-tesan ngarepe pangeran, tadi sebenarnya udah. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika. Mustafa jelas rahisona matematika. Roy tasawuf ya ini. Bung seneng tasawuf itu gak gak seneng mikir mas akhirnya. Tapi akhir-akhir ini iso, mergo iso grup. Ngaku <laughs> WA ora duwe kiye kalau niku semileh donya ora pati roh. saya tak songkol, deh nih kancaku akhirat, jebule orang donya, kecewa gue sini. Nabis wis ben Misalnya HP ini mas. HP ini satu kan, Iku mbok pro piro. Mbok, kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab gonima itu di pro limo. Berarti HP ini dibayangkan dibagi lima. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi lima, satu bagian namanya apa? Seper, seperlima. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu. Ya sudah Nabi dibagi seperlima. Setelah seperlima ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya akan empat. Jenenge arbaatul ahmas empat dari prolimo. Nah yang empat dari prolimo itu dibagi para yang ikut perang, wa alamu anna ma tu minisya'in syai'in fa walil rasul walil kurba walil atama wal masakin wa tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap delapan ya sudah HP ini langsung dibagi delapan berarti pembagian persatunya sumun dianggap seper delapan nanti di bab apa lagi dianggap enam ya sudah ini dibagi enam jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang karena bayangkan sesuatu itu difisikkan apa cara wong Jawa ini kue duwe telo sak karung anak limo ya pro limo nah anak anu enam ya pro enam jadi orang wong kok matematika juga ya goblok banget asli perkara ini dong Wes iso matematika Mas. Lho latih ku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nah, mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun, namanya kitab Al Husunul Hamidiyah. Iku sing aran wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar hadihi nuktatul wujud terus ana titik sitok terus ning kono ana titik pirang-pirang tetap nisbatu kullin nukot semua titik ini nisbatnya tetap ilal asli itu titik satu jadi uang ben no. kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu yang tentu itu kita namain Allah karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tahu. Nah kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol sesuatu yang nggak ada menciptakan yang Oh, itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu. Gak kena no itu. Dong ya. Lah mau sok uang nerang nonge ini terus sampean jadi takoki marbuka. malah aku ya ora rencana jawab. Yes, semoga Nah, itu sombeng nak ulama tertentu, mbak pangeran malah kon presentasi. Oh, kak keren tau ya. Dari kau <laughs> presentasi. Jadi orang sesuai makom itu, sini sini uang, masuk guru tafsir terus. Jadi Mama Mudi, ini cerita uang keramat, sampai rasa GR ngalami ngono orang arah, tak jamin orang arah. Dianjuti malaikat iyo, saya aku yakin terus. Karena malaikat itu ya kepengen di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok <laughs> mosok nganggur kan. dia ya ora terima maksudnya itu hobi nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut itu masyur itu keramatnya Imam Amudi dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur tak, apa, matematika nah Imam Sibawa kan lebih membingungkan malaikat ya sama Imam Sibawa muridnya juga tanya wong kok amin ngomong nahu terus itu terus piye masyur takut Imam ya rebuka malaikat dia takut ini kuman mausul nopo istifam wah <laughs> paten enggak malaikat kon ngaji alfiah Terus ditakoki, ya, "Semar buka Allah itu zat sing paling a'raful ma'arif." Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lu. Narobi adawiyah malah para meneh. marobuka, Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. <laughs> malah malah parah meneng zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa nangis deh kecewa deh nih wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalal ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus bah, gus sapa kan jadi lucu Nah saya ki, Allah ku zat paling penting neng dunia lan neng akhirat. Maka pemilik alam semesta. Tuh soalnya sing takok Allah iku Sopo. Aneh gak? Dong ya maksudnya logikanya. Memangis Robi. Ya Allah, dat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. itu cerita wali maksudnya kan nak wali ya rapati paham. Lan dadi ya nak apa mana sing itu, Wah, cerita itu enggak benar. wih ora jadi wali sik lagi protes. engkau metu ya aku. Cukup protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong dong paham ya Kau milih jadi wali atau jadi biasa ngadepi pertanyaan marabuka ya apa milih latihan wae mau lima wae marabuka Allah nabi nabiuka Hamad terus pertanyaan ketiga apa? apa maksudnya ini pinter ya Bang Piro Ket, ini mudin ya pertanyaan ketiga apa? marabuka nabi nabiuka Imam Kasih apa kiblat Kasih? Eh, mas apa wala wale oleh yang pertanyaan itu? Apa gen Semua mungkin kan? Marabuka Nabi Kitab ya? Kitab Abuka Loh iya bapak penting loh. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena arah Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora usah ndure Gus. Aman ah, abuka Ibrahim. <laughs> Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Pucuk kok durah hafal wah bahaya ya. Dianjuti lah gak malaikat sampean. Apa? Nomor berapa? Masa ono tidur gue? Orang? ono. Urutane urutane marbuka. Sudah meyakinkan ya pertanyaan Kulo niku mboten guyon, nyen kulo niati guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul bush alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya kebayang, mosok kanjeng Nabi takoki iwaman nabi uga. <laughs> itu aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Musyur itu. Ya, jadi ngaji itu harus hatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalah sahwal arba ila al nah, tetap nisbatnya pada satu. As satu wal al aslu. Berarti Allah al wahidul qahar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan tiga atau empat atau apa, itu aneh tetap nanti kalau Tuhan dua tiga hadasani yang kedua ini nisbatnya ke satu apa tetap ujung-ujungnya kembali ke satu al aslu tetap satu lah satu itu ada yang mengistilahkan nukototil wujud titik wujud nah, itu sing diimplementasikan di titiknya bak Mulane ku ketok nak Quran niku minallah, tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai Paham ya terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba, ba itu nuqatatil wujud titik wujud berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun mohon kula tresno ya. dadi wong kudu yakin subhana wa wahul wahidul qahar wis ya, latihan intakfuru furu fa inna ghaniyun angkum Intak furu lamun jadi kafir sira kabeh atau melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa inna waha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun zat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan orang ngersano sapa wa ibadi maring pira-pira kawulane Allah orang ngersano ora ridho al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan ngersano sapa wa hu ing al kufra mim ba'dim sangi sebagiane ibad. Wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah hu ing syukur utawa hu ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhamiha lan ma isbain serta ne isba berarti normal wa intaskuru yardohu lakum wa dunihi lan tampa isba kados kira kita napa wa intaskuru yardohu lakum jadi di kiroahnya Asim silah yang aneh itu kan hanya dua. Ya yardohu lakum kalian apa? Wa yakhlud fihi muhana. Ya di kiroahnya Asim silah, mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan gitu. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hunya pan jang tapi dibaca apa wa in taskuru yar dohulakum nabo yar dohulakum dibaca apa pendek lakum maring sira kabeh wala tazirun ora iso nanggung apa nafsu nawawan wa siratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing yo e eh, wisra nafsin ukhra ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wiser sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum bali sira kabeh Fayu Nabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan kro kuntung kang sira tak malu nang lakoni sira Mana kula nu cita-citane nak teng suwargo lah ben ngaji. Aku bayang niku amen amper widadari terus iku koyo canom itu di. Nak kowe kepen widadari lah ngene bojone bojomu wis elek karap karap karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen wajib mlebu suwargo. mergo ben terobati yo. Terus melarat, bojone elek cerewet. Terus narang bus warga, terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? <laughs> Supaya kudu mlebu warga, wis. Ya, cuma ini gelem tau orang kok dirayu di pokoknya walhasil itu kudu bus warga Jadi keramati wali-wali ini, ada wali itu seneng sholat, sangat senengnya sholat itu, bareng ditawani pengairan lebu suarga takut anis ya Allah di surga itu ada sholat kalau tidak ada saya tidak usah masuk surga Nah, aku kan gak seneng mbok swarga mergo ora wajib sholat. Jadi <laughs> kowe jan buling tenan. jadi Dadi kawule aku beli, jadi aku nganggep ku salat ku problem. Wajah turu tangi sholat panas-panas zuhur. jadi kowe seneng suarga, ku apa kelon ambek ora usah sholat Terus <laughs> dadi kowe mlebu swarga iku pantes orang melebu mereka ibadah mbok anggap problem. Jadi gamane pangeran ku cara protes kue? kowe. kue kue hak pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap prop. Jadi pantas kowe ora mlebu swarga dari sisi ini mereka kepengen kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. kan rasa sholat, rasa poso, rasa kerja. Jadi <laughs> utekem iku elek banget. Maksudnya iki orang orang kritik ya, vulgar lah biasa Nak wali ku ora dadi bayangno. Gusti mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon enak Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. bayang bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasanya itu piye maksudnya bu, nah sampai lu serang arah ngaji aku nah wes aku wes <laughs> kono nabe dari sing kritik gua pura roh terus pokoknya sing ayu lah aku sing mereka beda pikirannya wali bek wali ku beda ya kira usah takok pikirannya bingung nak wali roh dewi gue usah takok saya tuh punya sekian contoh wali di saya punya kitab banyak tentang wali memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali Masa menjadi wali baca bandung oh, kan ya lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasuf kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak, diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan dan itu diantaranya ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena dia ini nangis ya Allah kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo maksudnya itu kan jari ini nak soleh soleh kan kon turu terus dia ini kan wali masuk turah turu ini kiamat mau ngelilir rong kiamat ngelilir nah orang apa apa mana nak ngelilir rong anak putune utangnya akeh kan sumpek apa mana anak putune rebutan apa warisan ngono ku nak alpat gak apa-apa mau sawah sithik gak sumbut blas apa nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa sawah sak petak direbutno wis ngono demi bojone bojone elek bisa <laughs> demi bojo elek tukaran mbek dulur piye nek bojone wahyu artis rodok pantes tukaran mbek dulur sumbut eh. bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur demi warisan sing saya deng sak wis keliru kabeh Nabi Musa, mengkalian kulo niku percaya tenan, kulo percaya sak percaya percaya nih. Nak kaji Nabi Muhammad saw Alaihi nabi tenan. Yo kowe yo iman, cuma cara mu iman be aku beda, Kelas yo beda, yo pantas betul guru be murid tuh bodoh be. Maksudnya gue urusan sombong, ya panjang pantas sih beda. Mosok guru be murid buat bodoh, bangunnya guru TK. Aku kadang-kadang mikir kena opo kanjeng Nabi badhe mi'rad. iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali salati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa itu Musa iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku mi'rad, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah, tahtal kasibil ahmar walau tuhunali kala la tukum kata Nabi kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa itu itu huko iman yusolli aku angker ketemu Musa tak parani ya pas sholat Nabi Ibrahim ya pas sholat jadi mereka itu bayangkan ini kiamat terus Orang ge grup mus yakin orang, itu orang. khusus orang ora ono wali kok gawe grup <laughs> Opo Tapi <laughs> ya ora dosa, ora ora ora dosa ora maksudnya ya. <laughs> Ah, so pusing aku ngadepno jamaah aku ya, ribet deh. Ya tapi pancen ya aku yo ora ben ono bedane mbek canom. Lho kula bayangno nek mati ora iso bayangno, misale ning kuburan terserah wopo, apa Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa mana nak kabar nak anak putu utangnya. utange oke malah pusing mana meneh mas putu anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo bojone <laughs> lah mana elek depan banter. Aku tidak ada ibu-ibu saya elek. Gus wong lanang lu ada ngenyak-ngenyak bucu elek. Apa ini ganteng? <laughs> ternyata ya nggak terima juga ternyata ada perlawanan apa ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa lo aku nak nong wedok rasa seneng sing lanang seneng tak dukung mereka sing lanang ya kaki kote serapa pasti seneng jadi bentuk apa perlah perlah kok ya tak ini rapati seneng tapi sing wedok seneng mati mati tuh nggak bagus itu nggak seimbang kan sing lanang kan ngeluh bujuk kau yang ini yo sing wedok tak no ya punya perasaan yang sama supaya imbang <laughs> ben adalah ben apa seimbang Kulo sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kulon kuwandani wong lanang kak kodak ini ini. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono neng ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa gue laporan-laporan ngono. mau tak dukung gue sing itu Nggih Bu harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. <laughs> supaya ada perlawanan kalau enggak kan enak wes sing lanang dari bujuk kulo gus selek cerewet sing itu tak warai nganggur turah turu supaya imbang supaya wajah jauh saya atum bismillah kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya <laughs> supaya seimbang aku itu tambah tua tambah iman nak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi tenang lu gak mungkin loh Nabi tentu gak punya trik gak niat dikhilah di mana mana Nabi itu umi mesti lugu tapi Nabi ngedikan aku merot ikut ketemu mau orang Nabi sholat neng duwur kenanganku yo sausi aku wusul maksudnya ngerti tenan nak pangeran ku Allah yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh saya ini sampai bayang no bidadari ku piye koyo apa ayu iku makhlukoh makhluk sing diciptakno koyo apa enak kelon kebutuhan nafsu biaya biaya kelon kebutuhan nafsu masalah kita itu duwe rohani orang nafsu rohani kita aku mau ta'alluke mbek Allah Subhanahu jadi kayak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayang, <laughs> aku ra yakin ra lo Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, wis makommu wis ngono. Wis tok kono, wis tok kono tok wis. Engko tak golekno kamar mojok ning swarga. <laughs> Sentan mau kelon wis makommu wis tok kono. Wes kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra Sampai jari Muhammad bin Idris Imam Safi'i ya Muhammad bin Idris umpama ning swarga iku aku ora iso delok pangeran atok ora mlebu swarga terus e apa ae ning swarga jadi laulam yukmin Muhammad bin Idris biru yatillah aku rasa mlebu swarga e apa ae ning swarga karena rohaninya pasti beruntak lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah yo ya ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe gamane ngono kamen ketemu ojo itu kan widadari ya pasa-pasi widadari lah kok kok kasaran Nah gue kan gak tau bang ngono, selonong langsung boleh kamar. <laughs> nah aku gue redok, kok iso? Rohani kita di mana, wong? Lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kue ora kepengin ketemu sing duwe. Kau bidadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis sewu. <laughs> Mulane tak kebayang. Mulane wong soleh-soleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi nek kowe kowe ya swakurun ain. Kamsali luluil maknane pokoke sing bangsa inna ansa'na hunna insa'a faja'alna hunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. <laughs> Nak mulang wis ngono men. Nganti kiai ini mbek ngiler mergo bayangno. <laughs> sing ngiler-ngiler ku perlu dicurigai iku bojone elek tapi ya kok nganti ngono. Bang lo aja, gue kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Ya. Lah bojone ayu nerangno tenang wae <laughs> maksudnya aman apa? Aman. aman. Iki ra nyindir tenan niku. Ya, <laughs> Biasa wae. Jadi ketoro Nabi Muhammad SAW. Alaihi Nabi tenan. Koyo opo Nabi cerita sejarah Mi'raj, ketemu malaikat yang masjid Aqsa gini apa? Sholat. Ketemu sopo sholat wa raaitu Musa qaiman yusolli tahta qab tahtal kasibil ahmar kasib itu gundukan ahmar itu kemerah merah dan zaman kalau ke Yerusalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah itu ya sholat jadi kemana ngentah ini Nabi ya sholat sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat ya Allah saya minta satu hal setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat sehingga masyur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan so peneng ana kancane jebule wong wis mati aku melayu jadi terus ada era tabiin yang gitu ya kok iman yusoli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Faksa kita ini punya rohaniah dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma minal muqarrabin farohu wa Itu gak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farohu wa Semua alamnya itu berbau roh. Lah nak sing koyo kowe kan ashabil yamin, umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil Gue gue semuanya mangan nih wafaki hating kasih roh lama tuh atiu bermangan apel, mangan durian, semua mangan opo ya dipangan. Gue semuanya mangan kelon, mangan kelon, semua. Sas, sembah semua. Iku sampai tak dua kok puwocok tapi ya apik tetap swarga no? tapi suarganya orang-orang spesial itu malah enaroat wala uduna samiat wala khotara ala kolbi basar orang kaya sing malah enak roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa kok. jadi kulon bayang nunggu saya tak warai sampeannya kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Dan r'awali rawali, ratu lha Dungane ya Allah, supaya bujus sing elek gentosi teng. <laughs> gentosi teng napa? Swarga. <laughs> Maksud iku digenti apa dipermak roh Nah digenti berarti bujum bun rokok terus digenti. Nah bujum mlebu swarga <laughs> dipermake ora itu. Ya notone rada angel langsung kau elek Tapi pangeran kun fayakun ya tetap gampang, tapi aslinya ya Rodo ribet kan. Karena ngering sini kan terlalu 100 persen. Nah, aslinya ayu kan mau les tok ini, nak sing welek kan aslinya ya rada repot, tapi awal ya ala kulli syai'in ya. Coba ya, kalau suan kita latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. saenak ena jima misalnya, atau saenak ena di duit. Apa pernah menandingi misalnya ena anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya tapi kita kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Ngomongnya sing bojone elek kan bayangno tidak dari terus. Kok semangkel jeneng jeneng dunia itu dendam. Artinya gini. Andai kan ya tentu kita tidak ingin ngalami. Andai kan kayak anak hilang atau dia anak loros yang kritis terus sembuh. Nikmat itu nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, sholat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kowe kan ra iso bayangno, kena tekemis. Ngeres ngono maksudnya apa? Aku apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuatir kowe ora paham. Mergo ketoke ora paham. maksud <laughs> maksudnya kowe ning ati mosok Gus nek mate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome jek ngono. Dong ya. Sudan sing terbukti ya maksudnya. iku lagi <laughs> ku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas sama tak nih, yuk kak mungkin buat tiru Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah wayu ya ayu garwani Nabi. Ku Nabi dia kepengen tahajud, iku yo ya kamari kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru neng arpe, Ayu, nom. Kue ora ngaras do tahajud yakin. <laughs> Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngatek sikilku tak jelajurno, nak Nabi besujud tak ingkert. Jadi Nabi nak yang pangeran itu, nengar apa Sayyidah Isa tetap saleh. Kowe bojo elek ora berapa bertajuk. Kok iso? Lagi <laughs> Isa. iso? Tapi sebagai seorang wali wis keteke Gus. Eh, ngaku ya. Apa mana nak mumpung gelemah malah ada rata tajud. Tapi yes ngono kue sape wae, tetep ganggu kue sape wae, wis makome ngono. Cuma aku kepengen nerangno kowe. Kuwatirku kene ati protes mosok lah. Ning swarga jek kepengen salat koyo ora ono widadari ae. Utekem niku mareni ku kowe ngono maksude iku ora kowe ora usah bayangno wali ku koyo kowe. Mau butuh kowe kowe mahami ora kudu nglakoni. Hmm, barang mau kalau dibakas paham Tapi kulo kulo piyambak nu setuju wek wali-wali sing niku. Kulo bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya Wis gamane iskamani ini ngene. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu loro Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jus mani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita anak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadaris engko engko sik sementing sowan pangeran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu wis tak wis tak gekno analogi. Analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat se apa kulon se? <laughs> Ayo coba, sholat se apa? Oh, ini tadi sholat se apa Soalnya melani swarga pangeran Gabarau berulang-ulang. Ono swargo kelas umum. Yaitu visi trim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa fakiyatin kasirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim Wah, nah tapi ono swargo yang gambarannya Allah mau faroihum alamnya semuanya Nah, ada suwargo sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nah, gue kan gak mosok nih suwargo cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam e gringgingen. <laughs> Tekan api istirahat ning swarga kok jek ana acara opo? Oh. Jen. Dadi kowe kowe kudu ora siap, maksudnya Allah karim muga-muga di sepuro. Ora di sepuro ya wis kelakuan ngene. Habis tak dungane di sepuro les muga-muga di sepuro. Sentakno oleh mukmin pokoke tak dungane. <laughs> Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kue cocok ra cocok kudu buat tompo. mau kok pepeke ra ngalami terus ingkar itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu pen penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anak kuloro terus sembuh kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah Zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, <laughs> yang memfasilitasi bumi air Kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu kamu bisa melihat Allah, itu nikmat yang nggak terkirakan. Sudah. Makanya semua ulama dunga wan nazar ila wajikal karim dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah, tapi kue-kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan sahabat trauma bocor rapati ayu terus akhir mangkel. Mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Wah iki ini swarga mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing utangi kowe ketemu ning swarga. <laughs> tuwake meneh malah sih, kok ora ketemu sing apa ketemu dep kolektor kan dep kolektor ya mbok piye hisap sik lah ngawur ya. dep kolektor di hisap sing utang ra bayar ya bisa, jadi kok tertahan ning masar ya. aku liwat ya tak liwati wae Mongko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok wong elok. Aliwati ya sembah Wis mbah kono. Wis terus nang. Inna usadana wa ta'ala wa alimud dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil kulub. Wa idza masalah nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin tidak akan berperilaku seperti ini. Ndak ah, mongko donga sapa insan robbahum ing pangeran insan niki Imam Suyuti nafsiri insan ayil kafir manane tadorra tegese tadorruk sapa wong DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali rojian tegese bali ilahi maring Allah jadi nak pas ono madorot ono masalah oleh DPDP ini pangeran tenanan tapi semma idza khawalahu kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah. Manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atau hu tegese paring sapa Allah hu ing insan diparingi nikmat in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasiamu kelali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Ma ing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man ya tadarru ilaahi maring ma. Mingko blu sang sedurunge iki bahwa te man sing ditinggal iku Allahu Allah. Sama mongko te maknane mau fi maudi man ing dalem man. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain. Maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Jadi kamane pas marat eling, pas sugela lali. Tapi malah wajah alalan gaya sapa man lillahi maring Allah andatan ing pira-pira sarik sekutonan suraka atise pira-pira sekutonan. Liadillah. Nak kira kita liadillah nggih. Wajah alalillahi andatal liudillah ansabili tapi ada sabah liudillah sama apa liyadillah bi fathil apa ya liyadillah wa dhamiha ya liudillah ansabili sangin dalan wa dinil islam tegarese agama islam kul ngucap sira Muhammad tamat tak gawe seneng-seneng sira bi kufri kakon kufur sira kalilan eng masa sing sithike eh, bagi ata ajalika tegese sisa ajalan maksudnya wes nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa koli kolilan inna kasat temani siramin binar sangking wong wong yang penduduk neraka Lainnya benar Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mukmin tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir kafir. Mulane ke jogeman lali Allah itu Engko ben koyok orang kafir, jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ono tau te wong fitafifil men aman. Jadi ono sing maca aman, ono sing maca nama am aman. Gua kang timan iku konitun iku sing jumeneng maknane sungkeman kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif di biwadho atik kelawan rutinitas rutinitas to'an oleh itu taat anak alaili ing tengah malam saatihi tegese tengah-tengah malam sajidan hale wong sing sujud wa qaiman nan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam solat yahdaru wedi sapa man al akhirat ing akhirat ayah ya khaufu tegese wedi sapa man azaba ing sisane akhirat Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man e jannata rabbi ing swargane pangerane man iku kaman kaya dene wong wa kanteman iku asin wong sing duraka bil kufri kelan kekafiran akhirihu ghairihi taliyane kafir Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah mbok pada wong sing happy-happy ambek kekafiran atau ambek maksi maksiat. Tentu itu tidak sama. Sama orang yang menikmati sujud masa mbok pada ambek sing menikmati dugem, tentu be beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus seneng. Karena di luaran sana banyak yang seneng bil maksi bil maksiat. Ya, kita harus ibadah yang seneng, harus nyaman, harus wayar ju rahmatar rabbi. Wa fi qiraatin siji qiraah aman, fa amung koteman bima nabal wal hamzati lan bima hamzah aman Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong ngake ya lamuna kang ngerti sapa alladzina waladina lan akeh la ya lamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila eh, la yastawiyani. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil orang yang nggak ngerti tapi nak kue seneng Allah seneng zat sing paling berpengaruh ning dunia iki berarti kue wong ngerti mergo ngerti zat sing penting tapi kena ora Allah berarti ora eling zat sing penting itu namanya kebodohan Kamala stabi koyo lera podo sopa alim wong sing alim wal jahilu lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi pokoke barokah ngaji tambah seneng apa subhanahu wa taala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya nglakoni so salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan sementeng, penting <laughs> wis penting ketok duwe etika napa. Jadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah aja langsung mlebu kamar enak mul dhewe bocah ora di akhlak. Nah. Innama yatazakkaru ang mestine eling ayata itu tegese nompo pitutur sopo ulul albab sopo wong sing duweni akal e ashabul uqul tegese biro prong sing duweni akal kula ibadah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi min dada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi min dada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi min dada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshim adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshim adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshim adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshim adada kalimati